Para kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah, Pada hari kita pada pertemuan kali ini adalah mensikapi khilaf atau mensikapi perbedaan pendapat pendapat atau khilaf yang terjadi di kalangan para ulama dalam tinjauan syariat Islam. Yang mendorong saya untuk membicarakan materi ini di majelis yang mulia ini ada banyak hal. Tapi yang paling inti atau yang paling kuat yang mendorong anak atau mendorong saya untuk membicarakan masalah ini adalah fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam baik di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain akan banyaknya perbedaan baik dari masalah yang pokok masalah akidah maupun masalah-masalah fikih dan masalah-masalah yang lainnya. Meskipun hal ini pada jamaah sekalian sudah diungkapkan dan sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sebelumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا jadi barang siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang hidup setelahku ini atau yang berumur panjang setelah wafatku maka nanti akan mengetahui atau akan melihat banyak sekali perbedaan pendapat. Jadi hal ini sudah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak heran kalau kemudian kaum muslimin terjadi banyak khilaf dan terjadi banyak perbedaan pendapat, terjadi banyak kelompok dan banyak golongan yang ada kayak sekarang ini. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, "Taraqatul Yahudu ala sintaini atau ala ihda wa sab'ina firqah وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan orang-orang kaum muslimin nantinya kata Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan. Hal ini sangat dekat dinyatakan oleh Rasulullah menunjukkan bahwasanya perbedaan pendapat dan khilaf itu nantinya akan ada dan itulah yang kita hidupi atau yang kita jalani sekarang ini terjadinya ini kaum muslimin menjadi banyak kelompok dan banyak golongan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendorong saya untuk membicarakan masalah ini, tatkala sudah muncul banyak kelompok, maka banyak kaum muslimin yang bimbang. Dan banyak kaum muslimin yang ragu bagaimana mensikapinya. Sebagian orang mensikapi dengan ekstrim, Pokoknya semua jenis perbedaan pendapat baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah-masalah yang lain disikapi dengan ekstrim. Dalam artian kalau tidak cocok dengan pendapat saya maka berarti pendapat itu adalah pendapat sesat, pendapat yang batil, pendapat yang bid'ah dan pendapat yang keluar dari sunnah. Itu sebagian kaum muslimin yang itu kita temukan bahwasanya orang atau sebagian kaum muslimin ada yang dengan mudah sekali menyatakan bahwasanya kalau tidak cocok dengan apa yang saya anggap benar atau apa yang sesuai dengan apa yang saya ketahui kebenarannya maka berarti itu adalah sebuah kesalahan. Di sisi yang lain ada orang atau ada sebagian kaum muslimin yang bersikap frontal atau 180 derajat dengan pendapat yang pertama. Mereka menganggap bahwasanya yang penting masalah itu adalah masalah yang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka tidak boleh untuk saling menyalahkan. Slogan yang sering dikumung, yang, yang sering diungkapkan atau slogan yang sering dikemukakan oleh kelompok kedua ini adalah kita cari persamaan dan kita hindari perbedaan. Dalam artian dalam semua masalah, sampai dalam masalah akidah, masalah fikih, masalah hukum, masalah akhlak. Pokoknya kalau sampai terjadi ada perbedaan di kalangan kaum muslimin, masih terjadi perbedaan di kalangan para ulama, jangan bicarakan perbedaan itu, tapi kita temukan persatuan dan jangan bicarakan mengenai masalah perbedaan. Adanya dua kelompok kaum muslimin ini kadang-kadang membuat sebagian kaum muslimin bimbang. Bagaimana seharusnya mencegah khilaf dan bagaimana seharusnya mensikapi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Namun sebelum kita memasuki pembahasan yang inti itu para jamaah kaum muslimin yang oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebuah masalah yang harus kita pelajari dan ada sebuah hal yang harus kita ketahui. Ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun ulama dan tidak ada seorang pun imam tidak seorang pun kaum muslimin yang kita kenal dengan keilmuannya mereka itu sengaja menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama manapun juga, baik Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ash-Shafi'i, Imam Ahmad dan para ulama-ulama yang lain semuanya sepakat kewajiban kita adalah tunduk kepada perintah Allah dan tunduk kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka semua mengetahui dan kita semua mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada para pemimpin antara kalian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kerjakanlah dan apa yang ditinggalkan atau yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka jauhilah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya juga membicarakan akan hal ini. Di antaranya adalah sabda beliau yang masyhur, "Yani wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Jadi apapun yang saya perintahkan kepada kalian maka jalankanlah semampu kalian dan apa yang saya larang maka jauhilah. Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang kewajiban taat kepada Allah dan membicarakan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya terlalu amat sangat banyak. Oleh karena itu para ulama sepakat mereka semuanya sepakat kalau sudah datang perintah Allah dan kalau sudah datang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajib untuk dikerjakan. Begitu juga kalau sudah datang larangan dari Allah, kalau sudah datang larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka pun harus segera untuk ditinggalkan. Tidak ada satupun ucapan dan tidak ada satupun mendapat kalau benturan dengan perintah Allah dan benturan dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali harus disingkirkan mendapat itu. Mereka sepakat mengatakan izaja an-nas batalan nabar. Jadi kalau sudah datang nas Alkitab dan Sunnah maka ucapan apapun, teori macam apapun dan pendapat model bagaimanapun harus segera untuk ditinggalkan. Dari situlah maka mereka semua juga mengatakan dan sepakat kepada kita bahwasanya tidak boleh untuk ta'assub dan tidak boleh untuk fanatik kepada salah seorang pun di antara para ulama tersebut. Kalau ada pendapat mereka yang berbenturan dengan Al-Quran dan kalau ada pendapat mereka yang benturan dengan As-Sunnah maka supaya segera ditinggalkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza sahal hadis bahwa madhhabi." Apabila ada sebuah hadis yang sahih maka itu adalah mazhabku. Sebagian ulama yang lain mengatakan, yakni apabila pendapatku benturan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, fa izrib anha ardal ha'id, maka buanglah atau lemparkanlah ke dinding, dalam artian buanglah jauh-jauh. Al-Imam Al-Imam Ahmad rahimahullah taala pernah mengatakan, jangan kalian ambil dari Sufyan Ats-Tsauri, jangan kalian ambil dari Malik, jangan kalian ambil dari fulan, dari Alan, dari para ulama-ulama itu, fakhudhu min haitsu akhadhu. Ambillah dari mana mereka mengambil. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah dan itu pula yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala dalam ucapan beliau yang masyhur, Kullu nasi rabbun wa mardud illa sahibu hadzal qabr." Bahwasanya seluruh manusia itu pendapatnya bisa ditolak dan dia pun bisa menolak pendapat orang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pada zaman sekalian kaum muslimin yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang disepakati bersama oleh para ulama kita. Sesuatu yang disepakati bersama oleh para ulama yang mereka adalah benar-benar ulama rabbani, ulama yang mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang dengan sengaja ingin menentang perintah Allah dan dengan sengaja ingin menentang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari sini, maka muncul sebuah pertanyaan. Berangkat dari kaidah ini, ada sebuah pertanyaan besar yang muncul. Kalau memang semua para ulama, semua imam, semua tokoh-tokoh kaum muslimin itu berusaha untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mungkin dengan sengaja menentang Allah dan Rasulnya. Mereka kalau ada sebuah pendapat yang benturan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka pendapat itu dibuang, langsung mengambil Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau memang semacam itu, pondasi dasar dan asal berpijak mereka, kenapa kok sampai mereka berselisih? Di sini sebuah pertanyaan yang dijawab sebelum kita bicarakan tentang apa sikap kita kepada perselisihan mereka. Diakui oleh semua orang bahwasanya terjadi khilaf dan terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan para ulama. Dalam masalah kunut subuh misalkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bid'ah. Di sisi yang lain Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan sunnah bahkan barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka harus diganti dengan sujud jahwi Itu dalam satu pendapat atau dalam satu permasalahan ada dua pendapat yang benturan. Padahal kedua-duanya adalah sama-sama ulama besar Abu Hanifah dengan Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam masalah misalkan apa hukum nikah tanpa wali Al-Imam atau jumhur para ulama mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya nikah tanpa wali batal dan pernikahan itu nggak sah. Sedangkan Al-Imam muhammad farhamahullah taala mengatakan nggak apa-apa kalau wanita yang menikah itu adalah wanita yang sudah dewasa. Dalam masalah yang lain, masalah yang lain misalkan Para ulama pada zaman kita sekarang apakah setelah ruku itu sedatok lagi ataukah tangan telonjor atau tangan itu jadi lurus ke bawah. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sunnahnya setelah ruku atau pada saat pada saat e, berdiri atidal itu sedatok sebagaimana pendapatnya Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih dan para ulama-ulama yang lain. Yang lain Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang sudah top setelah rukuk maka itu adalah bid'ah mungkarah, sebuah perbuatan bid'ah. Kalau kita lihat pada masalah yang lain, apakah orang sujud itu mendahulukan tangan ataukah mendahulukan lutut? Sebagian di antara mereka mengatakan mendahulukan tangan, sebagian di antara mereka mengatakan mendahulukan lutut. Dan kalau kita lihat hampir semua masalah fikih itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sampai-sampai berapa jumlah salat fardu itu terjadi khilaf. Jumhur para ulama mengatakan jumlah salat fardu itu lima. Abu Hanifah mengatakan, eh, berapa jumlah salat wajib? Kalau jumhur mengatakan bahwasanya jumlah salat wajib itu adalah lima, Sedangkan Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya jumlah salat wajib itu 6, 5 tambah salat witir. Dan begitu selanjutnya. Merupakan sebuah tanda tanya besar bagi kita. Kalau memang kaidah dasar mereka sama, berbeda kepada Al-Qur'an dan berbeda kepada As-Sunnah. Kenapa sampai terjadi silap? Apakah Al-Qur'annya yang salah? Apakah bagaimana? Padahal tidak mungkin Al-Qur'annya yang salah. Dan tidak mungkin Al-Qur'an itu saling benturan antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mau tadabbur Al-Qur'an? Apakah mereka itu tidak mau mempelajari Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka akan terjadi khilaf yang banyak sekali kenyataan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin terjadi perbedaan di dalamnya. Dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mungkin saling benturan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah tidak berbicara karena hawa nafsu. Yang dibicarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang diwahyukan oleh beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya Muhammad tidak berbicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sebab atau ada banyak jawaban untuk menjawab pertanyaan tadi yaitu kenapa sampai terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kenapa sampai terjadi perbedaan yang begitu tajam di kalangan para ulama padahal dasar hukum mereka satu. Sama-sama Al-Qur'an dan sama-sama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling kuat dan di antara yang paling menonjol kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang pertama adalah bahwasanya sebagian di antara para ulama itu mengetahui sebuah dalil sedangkan yang lain tidak mengetahui. Kenapa pada sama sekalian? Karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia atau makhluk yang berupa manusia. Betapapun dia itu seorang yang alim, betapapun dia itu seorang yang sangat pintar, Betapapun dia itu seorang yang sangat cerdas, tidak mungkin mengetahui semua dalil. Baik yang dari Al-Quran maupun yang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mau mengambil contoh terlalu banyak dan kita tidak mau mengambil contoh dari kalangan orang belakangan. Kita ambil contoh dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali dalam sabdanya beliau mengatakan, Dakhaltu Abi Bakar wa Umar, wa kharastu Abi Bakar wa Umar. Saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Karena memang ketiga orang ini Rasulullah, Abu Bakar dan Umar adalah Tiga orang yang sering berangkat kemana-mana bareng. Meskipun begitu, pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berada di dalam rumah. Datanglah Abu Musa al-Ash'ari mengetuk pintu. Salam yang pertama, Assalamualaikum, gak dijawab. Salam yang kedua, tidak dijawab. Salam yang ketiga, tidak dijawab. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an pulang. Padahal saat itu Umar ibn Khattab ada di dalam rumah. Tatkala Abu Musa al-Ash'ari pulang, maka disusul oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an keluar. Beliau bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, kenapa engkau balik? Dia mengatakan iya, karena saya sudah salam tiga kali nggak kamu jawab, ya saya balik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang sudah mengucapkan salam tiga kali nggak dijawab maka pulanglah Rasulullah e, bersabda demikian. Umar bin Khattab mengatakan siapa yang menjadi saksi bahwasanya Rasulullah pernah bersabda demikian. Maka Abu Musa al Ashari mengatakan ada orang yang menjadi saksi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dengan anak Mughirah bin Syu'bah. Perhatikan pada zaman sekalian. Orang ini yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat besar yang kemana-mana bareng, yang selalu dimintai pendapat oleh Rasulullah. Tapi beliau tidak mengetahui hadis tentang sunnah minta izin. Bahwasanya sunnah orang minta izin kalau sudah salam tiga kali balik. Hadis ini diketahui oleh Abu Musa al-Ash'ari tapi tidak diketahui oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu Ini adalah sebuah dalil yang sangat kuat sekali atau sebuah bukti yang sangat kuat sekali bahwasanya sangat mungkin ada sebuah hadis itu yang diketahui oleh alim A atau oleh imam A tapi tidak diketahui oleh imam B. Kalau hadis itu diketahui oleh Imam A, maka Imam A ini akan berdalil dengan hadis tadi. Kalau ternyata tapi tatkala tidak diketahui oleh Imam B, maka imam tersebut karena tidak tahu otomatis tidak berdalil dengan dalil tersebut. Dari sini muncul khilaf. Dari sini muncul khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Jadi kadang-kadang kan khilaf itu terjadi karena ada sebuah hadis yang diketahui oleh sebagian para ulama dan tidak diketahui oleh sebagian para ulama yang lain. Kenapa? Karena orang sekelas Umar saja tidak mengetahui sebuah hadis, apalagi yang lainnya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berangkat dari kota Madinah menuju Syam. Di tengah-tengah perjalanan beliau mendengar bahwasanya di negeri Syam itu terjadi sebuah wabah taun, wabah penyakit yang sangat bahaya sekali. Para sahabat saat itu atau teman-temannya Umar bin Khattab saat itu berselisih mendapat Sebagian antara mereka mengatakan terus oh, jalan, sebagian antara mereka mengatakan kita balik pulang ke kota Madinah, nggak jadi berangkat ke kota Syam. Mereka masih berselisih mendapat sampai datanglah Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kalau ada sebuah wabah di, di suatu daerah maka yang di luar jangan masuk yang di dalam jangan keluar hadis ini diketahui oleh Abdurrahman ibnu Auf dan tidak diketahui oleh Umar bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat sebagai bukti bahwasanya tatkala itu Umar bin Khattab bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain, tatkala itu oh, Abdurrahman bin Auf sedang ada hajat, sedang keluar atau sedang terpisah dari kelompoknya, mereka berselisih pada di situ ada Abu Bakar, di, eh, di situ ada Umar, di situ ada para sahabat Muhajirin, di situ ada para sahabat Ansar, tapi mereka semuanya tidak mengetahui hadis mengenai masalah ini sampai datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kalau ini terjadi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadinya pada umat-umat yang lain atau terjadinya pada ulama-ulama yang lain, baik pada zaman tabiin, pada zaman tabiut tabiin, atau pada zaman sekarang ini sangat mungkin sekali. Kalau orang sekelas Umar, orang sekelas para sahabat, orang sekelas sahabat-sahabat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mengetahui satu dua hadis Rasulullah, maka tidak mengetahuinya sebagian ulama terhadap sebagian hadis itu sangat mungkin sekali. Ini sebab yang pertama yang menjadikan para ulama kadang-kadang berselisih. Sebab yang kedua pada zaman sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, yang menjadikan sebagian para ulama berselisih antara satu dengan yang lain adalah bahwasanya hadis atau satu hadis diketahui oleh seluruh para ulama atau diketahui oleh ulama A, diketahui oleh, oleh ulama B. Hanya saja hadis ini menurut ulama A sahih. Sedangkan hadis ini menurut ulama B lain lemah. Dan itu terjadi sampai sekarang ini. Itu terjadi sampai sekarang ini. Kenapa? Karena ilmu hadis itu adalah sebuah ilmu yang mahal luas. Sebuah hadis itu kadang-kadang seorang ulama menganggap sahih karena ada sebab-sebab tertentu yang mana sebab-sebab itu tidak diketahui oleh ulama yang lain. Atau ulama B mengetahui bahwasanya hadis ini mempunyai cacat, yang menyebabkan hadis ini lemah, yang catat hadis itu tidak diketahui oleh para ulama yang lain. Sehingga satu hadis tapi dianggap sahih oleh ulama A sehingga dia berdalil dengan hadis tersebut, tapi tak kalah dilemahkan oleh ulama B, maka dia tidak berdalil dengan hadis tersebut. Dan itu terjadi ulah dari kalangan para sahabat sampai zaman kita sekarang ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan dalam awal-awal kitabul azan dalam kitab al-um bahwasanya barang siapa yang azan selain azannya Abi Mahrurah maka tidak sah begitu kayaknya rapatnya baik dia mengurangi maupun menambahi dan harus azan ulang Para jamaah sekalian, cara azan itu diriwayatkan kepada kita dengan dua jalur. Azannya Bilal yang dari jalurnya Abdullah bin Zaid dan azannya Abi Mahzurah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah. Ada perbedaan cara azannya Bilal dengan azannya Abi Mahzurah azan yang kita kumandangkan setiap hari itu adalah azan yang diterima atau yang diriwayatkan dari jalur Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu Ada azan yang lain yang sahih tapi tidak masyhur atau mungkin malah tidak pernah dikumandangkan kaum kaum muslimin pada saat ini, yaitu azan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Mahmurah. Perbedaannya ada pada lafaz tasyahud. Kalau azan Bilal itu dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Eh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung hayya ala salah. Kemudian terus sampai akhir. Itu azan Bilal. Dan itu adalah azan yang dikumandangkan sekarang ini. Ada model azan lain yaitu azan Abi Mahzurah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah balik lagi ke depan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah baru kemudian hayya ala salah sampai terakhir kata Imam Syafi'i rahimahullah taala azan yang benar itu adalah azan yang ini Abi Mahmurah azan Bilal itu nggak sah. Kenapa jadi berpendapat demikian? Karena tatkala kita cek dalam literaturnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau menyatakan bahwasanya hadis Abdullah ibn Zaid yang itu merupakan pondasi dasar dari azan Bilal itu adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu beliau mengatakan ada dua riwayat azan adanya azannya Abi Mahzurah dengan riwayat yang sahih kata Imam Syafi'i dan azannya Bilal dengan riwayat yang dhaif kata Imam Syafi'i. Yang diambil adalah riwayat yang sahih, adapun riwayat yang dhaif harus tinggalkan. Padahal menurut ulama-ulama yang lain kedua riwayat ini benar-benar sahih atau sama-sama sahih. Azan Abi Mahzurah juga sahih, azannya Bilal juga sahih, dua-duanya boleh untuk di lah kerjakan dan boleh untuk dilakukan. Dari sini muncul khilaf. Berangkat dari apa? Berangkat dari satu hadis sama-sama hadis akan tetapi sebagian ulama menganggap bahwasanya hadis itu sahih maka diamalkan sebagian ulama menganggap bahwasanya hadis itu dhaif maka ditinggalkan contoh polemik belakangan ini yaitu mengenai masalah salat tasbih salat tasbih sebuah salat yang cukup masyhur. Salat ini diriwayatkan kepada kita cuma dari satu hadis. Sebagian para ulama menyatakan bahwasanya hadis ini dhaif, lemah, tidak boleh digunakan. Oleh karena itu salat tasbih bid'ah. Dan tadi mengatakan hal itu adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Salah ini dan para ulama-ulama yang sepakat dengan mereka mengatakan bahwasanya salat tasbih hadisnya lemah maka hukumnya bid'ah. Di antara para ulama yang lain mengatakan bahwasanya hadis salat tasbih sahih. Al-Imam nawawi rahimahullah, Al-Imam subki Al-Imam suyuti di zaman sekarang Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis salat tasbih sahih, maka salat tasbih hukumnya sunnah. Satu hadis. tadi berangkat dari sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, maka hukumnya sunnah. Mengatakan yang lain bahwasanya hadis ini dhaif, maka hukumnya bid'ah. Antara sunnah dengan bid'ah jauh sekali. Tapi dikatakan oleh para ulama-ulama besar. sebagiannya mengatakan sunnah, sebagiannya mengatakan bid'ah berangkat dari ini. Atau berangkat dari sahih dan tidaknya sebuah hadis. Dan contoh-contoh mengenai masalah ini banyak sekali. Di antaranya adalah kunut subuh. Di antaranya adalah kunut subuh. Yaitu lafaz wakana atau wa Rasulullah wa yaqnutu ila jadi anfaraqad dunia kalau nggak salah lafaznya. Bahwasanya Rasulullah itu tetap kunut subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama-ulama Syafi'iyah. Di antaranya adalah lima Nawawi rahimahullah taala dalam alam Majmu', maka mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang bisa dipegang oleh karena itu mereka mengamalkannya. Adapun jumhur para ahli hadis mayoritas pada ahli hadis dari dulu sampai sekarang menyatakan bahwasanya hadis ini adalah sebuah hadis yang lemah maka tidak boleh diamalkan jadilah amal perbuatan tersebut adalah amal perbuatan yang kita ini cara atau ini sebab perbedaan yang kedua yaitu saya ulangi satu hadis tapi dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadis yang lemah dianggap oleh ulama yang lain sebagai sebuah hadis yang sahih. Sebab yang ketiga para ikhwan kita nazar ya Allah wa dan para jamaah sekalian yang menjadikan para ulama berselisih adalah hadisnya satu. Hadisnya satu. Diketahui sebenarnya oleh seluruh para ulama, namun sebagian para ulama yang lain lupa. Apakah mungkin terjadi? Mungkin sekali. Manusia. Manusia itu mungkin sangat lupa atau mungkin lupa, mungkin lalai dan mungkin tidak ingat apa yang telah dihafal pada waktu yang lalu. Al Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah kisah yang aneh dan meriwayatkan sebuah kisah yang lucu. Ammar bin Yasir, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfatwa bahwasanya kalau tayamum, jadi yani kalau orang itu ini kalau orang itu junub, kalau orang itu junub, terus tidak menemukan air, maka cukup bagi dia untuk bertanya. Fatwa ini disebarkan oleh Ambar ibn Yasir dengan mengutip bahwasanya hal ini adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar dengar tatkala itu Umar bin Khattab adalah seorang khalifah mendengar bahwasanya Ammar bin Yasir berfatwa demikian dipanggil dipanggil oleh khalifah ke majelis khilaf. sama Umar ditanya wahai Ammar apa yang saya dengar dari kamu kenapa kamu berfatwa semacam itu kenapa kamu berfatwa bahwasanya orang kalau junub selesai jima atau selesai mimpi tidak menemukan air atau tidak mungkin menggunakan air karena situasi sangat dingin atau sakit, maka cukup bertanya bu Maka amar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu gak ingat? Apakah kamu tidak ingat? Pada suatu ketika kamu, saya dan Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Kita bertiga jalan. Oh, apa? Apakah kamu gak ingat wahai Amirul Mukminin bahwasanya saya dan kamu suatu ketika pernah berjalan-jalan dalam sebuah perjalanan. Pada suatu malam kita sama-sama junub, sama-sama mimpi basah. Pagi hari cari-cari air nggak ketemu. Adapun kamu wahai Amirul Mukminin, wadapun kamu wahai Amirul Mukminin kamu nggak salah. Kenapa? Karena junub wajibnya itu mandi, tidak ada air, ya nggak sholat. Itu pendapat kamu. Nggak sholat. Adapun saya, saya berpendapat kalau orang junub itu nemu air harus mandi dari ujung rambut dan ujung kaki, ini tidak ada air, yang ada cuma tanah ya gulung-gulung di tanah. Maka atamar atamarrahu tabarruh dabbah, kata Saya karena berpendapat demikian, saya itu gulung-gulung di tanah, pokoknya semua tubuh saya kena tanah kalau sholat. Antum nggak sholat wahai Umar, saya sholat dengan bulu gulung di tanah tadi. Besoknya kita sama-sama datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna yakfika antaf ala Jadi cukup bagi kamu sebenarnya gak usah gulung-gulung, tapi cukup untuk tayamum. Tepuk tangan di tanah sekali, usapkan di wajah dan usapkan tangan sampai pergelangan tangan kanan dan tangan kiri. Apakah kamu nggak ingat peristiwa itu wahai Amirul Mukminin? Kata Amma. Apakah kamu nggak ingat wahai Amirul Mukminin peristiwa itu? Diingatkan oleh Amma ibu Yasir kejadian itu. Umar malah marah. Kapan kejadian itu wahai Amma? Kapan kita pernah pernah mengetahui atau pernah melakukan kejadian semacam itu? Maka Amr mengatakan wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu melarang saya berfatwa kayak begini ya udah saya nggak akan berfatwa karena kamu khalifah harus taat kan itu larang fatwa ya dilarang kalau antum melarang saya berfatwa demikian udah saya berhenti nggak berfatwa lagi maka Umar mengatakan wali kama lain. udahlah kamu silahkan berfatwa tapi saya nggak ingat peristiwa itu kapan gitu. jadi saya tetap nggak ingat peristiwa itu kapan silahkan kamu untuk berfatwa dan meneruskan fatwa yang kamu lakukan tadi Lihat terlalu jabat sekalian. Peristiwa ini peristiwa lucu kan itu. Perjalanan, kemudian yang satu nggak salat, yang satu gulung-gulung di tanah. Orang itu biasanya kalau peristiwa lucu kayak begini itu nggak nggak nggak lupa. Tapi ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu lupa. Bahkan tak kala diingatkan oleh Umar, oleh Ammar ibn Yasir. Diingatkan oleh teman perjalanan beliau, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu masih belum ingat kejadian tersebut orang sekelas Umar ibn Khattab. Orang yang paling alim setelah Abu Bakar As-Siddiq. Seseorang yang ditakuti oleh setan. Seseorang yang pendapatnya sering cocok dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika lupa kejadian seberat itu, maka kalau ada seorang ulama lupa pada satu dua hadis yang dulu pernah dia hafal, itu mungkin sekali. Dan kalau ada seorang ulama kemudian lupa, namanya orang lupa, nggak tahu ini Namanya orang lupa nggak tahu. Tatkala ditanya dia mengatakan ya Syekh, apakah ada hadis tentang masalah demikian? Seingat saya nggak ada begitu. Padahal muridnya tahu. Padahal orang lain yang notabene-nya adalah murid, dia mengetahui karena dulu dia pernah menceritakan hadis tersebut. Oleh karena itu dalam ilmu hadis ada sebuah bab yang dikenal apa hukumnya kalau ada seorang hadis atau ada seorang ahli hadis yang pernah menceritakan sebuah hadis ternyata dia lupa. Karena itu terjadi dan sering. Sering terjadi di kalangan para ulama. Misalkan saya menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi murid-muridnya mencatat hadis itu langsung menghafal. Tak kala pada suatu ketika ustaznya itu sudah tua, murid-muridnya ya masih muda-muda. Muridnya ngomong, ya Syekh, bukankah dulu antum pernah ngomong bahwa si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian? Gurunya ngomong, kapan saya pernah ngomong demikian? Enggak, enggak tahu hadis itu, itu mungkin sekali. Lupa. Nah kalau orang itu sudah lupa, maka bisa saja seorang murid itu berdalil dengan hadis tersebut karena dia mendengarnya dari gurunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal gurunya lupa. Oleh karena itu dia di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena kejadian-kejadian tersebut dan contoh-contoh mengenai masalah ini banyak terjadi di kalangan para ulama. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala Kenapa para ulama itu kok sampai berselisih? Karena mereka beda dalam memahami sebuah nas. Jadi mereka berbeda dalam memahami sebuah ayat atau berbeda dalam memahami sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jauh-jauh saya mengambil contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru bahwasanya orang yang seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya maka dia harus menjalani masa iddah selama salah satu huruf selama tiga huruf huruf itu bahasa Arab bentuk jamak dari kur dari kurun Para ulama berselisih pendapat. Sebagian antara mereka mengatakan salah satu guru artinya adalah tiga kali masa head. Sebagian antara mereka mengatakan bukan tiga kali masa head, tapi tiga kali masa suci. Padahal ayatnya sama. Satu ayat, sebagian para ulama mengatakan salah satu kuru artinya adalah tiga kali masa suci. Sebagian antara yang lain mengatakan salah satu kuru artinya adalah tiga kali masa ini satu ayat. Mereka semuanya menganggap sahih. Tidak ada yang lupa akan tetapi perbedaan pendapat berangkat dari perbedaan pendapat ini berangkat dari yang satu memahami demikian, yang satu memahami demikian, maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara sebab juga yang menjadikan perbedaan di antara para ulama adalah bahwasanya ada sebuah hadis ada sebuah hadis diketahui oleh semua orang atau diketahui oleh seluruh para ulama akan tetapi hadis itu ternyata dihapus hukumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hukum Islam itu ada hukum yang dihapus yang tidak dihapus. Dihapus hukumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pada saat hukum ini dihapus, sebagian orang tahu, sebagian orang tidak tahu. Akhirnya yang tidak tahu kalau hukum itu dihapus berpegangan kepada dalil yang pertama bahwasanya hadis itu adalah hadisnya Rasulullah tetap berpedoman kayak begitu gambarannya anggaplah bahwasanya Rasulullah menyampaikan sebuah hadis di kota Madinah bahwasanya hukum ini adalah halal hukum masalah A halal para sahabat dengar semuanya. Karena apa? Karena Rasulullah menyampaikannya di mimbar sholat Jumat misalkan. Kemudian setelah peristiwa itu sebagian sahabat ada yang pindah kota, ada yang berangkat misalkan ke Mesir, nggak pulang-pulang saja Rasulullah Apa? Padahal setelah Rasulullah membolehkan tadi, Rasulullah kemudian mengharamkan tahun atau dua tahun berikutnya Rasulullah misalnya bersabda wahai kaum muslimin dulu saya mengatakan bahwa bahwasanya hukum A boleh tapi sekarang saya haramkan jadilah hukum ini A ini haram gitu. yang di kota Madinah tahu oh iya nggak apa-apa Rasulullah dulu membolehkan karena begini begitu sekarang karena kondisinya berubah maka Rasulullah mengharamkan jadilah hukum A haram tapi yang jadi masalah adalah para sahabat yang sudah kadung pergi ke kota Mesir. Jadi para sahabat yang sudah kadung pergi ke kota Mesir nggak balik-balik. Yang mereka ketahui adalah hukum A halal. Karena mereka tidak mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya dan tatkala itu belum ada alat dalam komunikasi kayak sekarang ini. Maka ulama-ulama dari kalangan para sahabat yang di Mesir mengatakan, apa hukum ayat Ustaz? Misalkan ya para sahabat Rasulullah, hukum halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini begitu, bahwa hukum itu halal. Yang di kota Madinah ditanya oleh orang-orang, apa hukumnya A? Ah, haram. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini dan demikian. Berangkat dari mana khilaf ini? Berangkat dari satu hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu membolehkannya kemudian mengharamkannya, ternyata sebagian orang tahu hukum yang menghapus, sebagian orang tidak tahu hukum yang menghapus dan akhirnya terjadi yang khilaf di kalangan para ulama. Dan itu banyak terjadi di kalangan para ulama karena orang itu tingkat keilmuannya beda antara satu dengan yang lain. Ini adalah sebab-sebab utama masih banyak sebenarnya karena waktu mepet, masih banyak sebenarnya hal-hal yang menjadikan para ulama kita itu berselisih. Kalau mau melihat, lihatlah pada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Rabbul Malam anil Aimatil Alam kayaknya sudah terjemahkan oleh Pustaka Sibian, saya karena lupa judulnya. Kayaknya terjemahkan oleh Ustaz Abu Umar Bashir tapi judulnya ada lupa, kita lihat Dan Syekh Muhammad bin Salah Sa'ilin rahimahullah ta'ala jika mempunyai sebuah risalah atau mempunyai sebuah kitab Al-Khilaful Ulama wa Mawqifun Amin. Jadi perbedaan para ulama dan sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui setelah kita mengetahui kenapa kok sampai para ulama itu berbeda pendapat padahal sama-sama berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana telah saya terangkan tadi, maka sebelum kita masuk pada masalah yang inti, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami bahwasanya khilaf yang terjadi di kalangan kaum muslimin pada zaman sekalian itu ada dua. Khilaf atau perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu ada dua macam. Khilaf yang terpuji dan khilaf yang tidak terpuji. Atau dalam bahasa yang saya boleh Islam, khilaf tanawu dan khilaf talak. Khilaf tanawu adalah perbedaan pendapat yang menunjukkan keragaman keragaman bentuk dan keragaman model. Tanawwu dari kata-kata nau yaitu macam. Khilaf yang ini adalah ada dua pendapat. Tapi antara satu dengan yang lain tidak saling menafikan atau tidak saling menyalahkan. Atau tidak saling menghilangkan. Contoh mudah, Sebagian kaum muslimin di negeri kita kalau mereka sujud membaca Subhan Rabbiyal Azim atau Subhan Rabbiyal A'la sampai situ selesai. Sebagian antara mereka mengatakan Subhan Rabbiyal A'la wa Ini perbedaan pendapat. Dan kayaknya pokoknya kalau yang Subhan Rabbiyal A'la saja itu kelompok A, kalau subhanallah ala bihamdihi itu kelompok B kan itu khilaf ini masuk dalam khilaf apa masuk dalam khilaf tanawwu kenapa karena yang mengatakan subhan rabbil ala pun tidak mengatakan kalau tambahan wa bihamdi bid'ah kan itu yang mengatakan subhan rabbil ala bihamdi pun tidak mengatakan bahwasanya subhan rabbil ala tidak sah dan dua-duanya berangkat dari hadis yang sama-sama sahih. Jadi kedua-duanya berangkat dari hadis yang sama-sama sahih. Kalau memang demikian, maka ini masuk dalam khilaf tanawwa. Contoh lain, doa istiftah atau doa tahiyat, zikir tahiyat. Sebagian kaum muslimin mengatakan Astaghfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagian kaum muslimin mengatakan Astaghfirullah apa itu? Yang lain. At-tahiyatu al-mubarakat as-salawat as kan itu. Kayaknya lafaz ini pun sama dengan lafaz yang pertama. Bahwasanya kalau yang kelompok A itu berpegangan pada tahiyat yang pertama, yang kelompok B berpegangan kepada tahiyat yang kedua. Padahal dua-duanya berangkat dari hadis yang sahih. Dan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua tidak terjadi penafian atau tidak saling menyerahkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Ini khilaf tanawwa. Khilaf tanawwa para jamaah sekalian, bagaimana kita mensikapinya? Khilaf tanawu ini kita menyikapinya dua. Kalau khilaf tanawu ini berangkat dari hadis yang dua-duanya sahih atau berangkat dari dalil yang dua-duanya sahih, maka kita harus membuka dada lebar-lebar. Membuka hati luas-luas kalau kamu mau mengamalkan yang itu ya tak Allah, ya terserah. Kalau saya mau mengamalkan yang ini ya jangan disalahkan. Jadi yang mau mengamalkan subhan rabbiyal a'la ya taqallal, yang mau mengamalkan subhan rabbiyal a'la bihamdi ya silahkan. Bahkan ahsannya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salim dan dikatakan oleh para ulama-ulama yang lain, kalau terjadi atau kalau terdapat dalam satu bentuk ada dua zikir atau tiga atau lebih dan sama-sama sahih, maka yang sunnah itu pindah-pindah. Maka yang sunnah itu tidak menetapi satu zikir saja. Tapi kadang-kadang baca ini, kadang-kadang baca itu, dan kadang-kadang baca yang lainnya. Kadang-kadang baca subhanallah a'la wa kadang-kadang baca subhanallah rabbil kadang-kadang baca subhanallahumma, kadang-kadang baca doa-doa yang lain yang mana semuanya adalah doa-doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan doa istiftah. Kadang-kadang baca Allahumma ba'id baini, kadang-kadang baca wajah wajhiyya, kadang-kadang baca subhanak Allahumma, kadang-kadang baca-baca yang lain. Sebagaimana itu adalah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tahiyat, begitu juga dengan masyahud, begitu juga dengan doa-doa yang lain. Kenapa? Karena ini sama-sama ada dalilnya dan sama-sama sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jangan jangan dipermasalahkan. Kalau ada orang yang mempermasalahkan masalah itu, maka orang itu yang perlu dipermasalahkan. Ada pun yang kedua para sahabat sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam khilaf tanawu ini akan tetapi yang satu dalilnya sahih, yang satu nggak punya dalil atau yang satu dalilnya lemah. Yang satu dengan dalil yang sahih, yang satu dengan dalil yang lemah atau tidak punya dalil. Atau dengan dalil yang sahih yang satu tidak punya dalil. Misalkan apa nih? Ada perserang. Lafaz azan. Lafaz azan atau lafaz tomat. Lafaz tomat itu di semua hadis baik dari jalurnya Abi Mahlurah maupun dari jalur Bilal itu dimulai dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar ditutup dengan apa? La ilaha illallah. Tapi kita dengar ada sebagian kaum muslimin yang memulai kalimat itu dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu dikumandangkan sebagaimana orang mau komat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Tidak ada satupun dalil. Tidak ada satupun Al-Qur'an tidak ada satupun dalil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya di antara lafaz komat adalah lafaz salawat di depan. Tidak ada satupun lafaz ini, tahu saya. Bahkan tidak ada dalil yang sahih dan tidak ada dalil yang loif, bahkan tidak ada dalil pun yang palsu sekalipun tentang menyatakan bahwasanya sebelum komat itu didahului dengan salawat. Dari sini para sahabat sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah yang ini kalau perbedaan khilaf atau khilaf di antara para ulama ini berangkat dari perbedaan kayak demikian yang satu ada dalilnya, yang satu tidak ada dalilnya meskipun sebenarnya ini adalah khilaf tanawu maka jangan dikatakan itu kayak pertama yang di ini ya tafadhol, yang itu ya tafadhol maka nantinya jadi kagak karu-karuan agama ini. Karena kita para jamaah sekalian berdalil atau berhukum atau mendasari agama kita itu parokan kita satu. Apakah ada dalilnya dari Al-Quran atau As-Sunnah atau tidak? Kalau ada dalilnya maka Allah, silahkan Alhamdulillah kita jalan bareng-bareng. Tapi kalau tidak ada dalilnya maka kembali pada hadisnya Rasulullah man ahdatsa fi amrina hadza ma minhu bahwa bahwasanya amal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka amal tersebut tertarik. Dan ini harus ditegasi. Kalau ada pertanyaan lo, siapa yang menentukan anda dalil ini? Tidak. Yang menentukan itu ahli ilmi. Yang menentukan itu bukan perasaan. Yang menentukan itu bukan orang sembarangan. Tapi yang menentukan adalah para ulama, para ahli hadis, dan para ulama-ulama besar yang menyatakan dalam kitab-kitab mereka apakah itu ada dalilnya ataukah tidak. Kalau memang mereka menyatakan tidak ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti memang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah macam khilaf yang pertama. Jadi macam khilaf yang pertama yaitu khilaf tanawwu, khilaf yang menunjukkan ragam. Ini kita sikapi dua. Jadi kita lihat apakah khilaf itu ada dalilnya sama-sama ada dalilnya di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita harus mengatakan kalau kamu mau begitu ya silahkan kalau saya mau begini ya silahkan dan yang lebih baik adalah kita pindah tinggal jadi kadang-kadang baca ini, kadang-kadang baca itu, kadang-kadang amalkan ini, kadang-kadang amalkan itu dan lain-lain sehingga semuanya pernah kita lakukan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Adapun kalau yang satu ada dalilnya, yang satu tidak ada dalilnya, maka tatkala itu kita harus mengatakan yang ini yang sahih, sedangkan yang itu tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam khilaf yang kedua itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan nama khilaf tawaf. Khilaf yang sifatnya kontradiksi. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah. Apa yang terjadi? Banyak ya para jemaah sekalian. Banyak. Kepiting misalkan. Jumhur para ulama mengatakan apa? Haram atau halal? Eh, halal ya kok. Halal. Sebagian kecil sekali karena para ulama mengatakan bahwasanya itu haram. Binatang yang hidup di dua alam kulub subuh sebagian mengatakan sunnah sebagian mengatakan bid'ah kemudian apa lagi banyak yang penting jadi satu masalah sebagian ulama mengatakan haram sebagian ulama yang lain mengatakan halal dan ini namanya kontradiksi tidak mungkin disatukan hukum A haram halal tidak mungkin beda dengan yang pertama tadi kalau yang pertama mengatakan doa sujud banyak, itu mungkin. Doa sujud banyak. Ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa. Itu mungkin. Tapi untuk model yang kedua ini sudah kontradiksi benturan. Tidak mungkin kita mengatakan apa hukumnya ini. Kalau mengatakan haram ya silahkan, mengatakan halal ya silahkan. Itu ngawur. Jadi hukum ini cuma satu. Kalau nggak haram ya halal kan gitu. Tidak mungkin dua-duanya. Dari sini maka ini ini kontradiksi. Jadi bentuk hukum satu masalah kontradiksi benturan antara pendapat para ulama yang satu dengan ulama yang lain. Kalau sudah benturan semacam ini, maka jadilah khilaf ini kita namakan dengan khilaf utawa. Khilaf yang kontradiksi. Khilaf talab ini kita melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, kalau khilaf itu terjadi antara ulama-ulama ahli sunnah dengan ulama-ulama ahlu ghairus sunnah gitu orang yang ahli sunnah dengan lain sunnah maka urusannya mudah bahwa antara ahlu sunnah dengan syiah misalkan antara ahlu sunnah dengan khawarij misalkan antara ahlu sunnah dengan murjiah misalkan itu urusan jelas misalkan apa Bagaimana sikap kita kepada Abu Bakar Siddiq? Maka kita katakan Abu Bakar Siddiq adalah sahabat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah orang yang paling mulia dan paling cinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah orang yang akan masuk surga dari pintu manapun juga yang akan dia kehendaki. Itu pendapat kita. Tentu adalah pendapat ulama ahli sunnah. Di sisi yang lain, orang-orang yang mengatakan dia adalah Tauhud Quraisy. Abu Bakar adalah salah satu di antara dua kaum Quraisy yang kita wajib melaknat dia pagi dan petang. kata mereka. Sehingga orang-orang Syiah mempunyai sebuah doa yang dibaca setiap pagi dan petang namanya doa sonamai Quraisy. Doa laknat kepada dua berhala Quraisy. Siapa dua berhala itu? Abu Bakar dan Umar. Ini sama-sama muslim ini. Yang satu harus sunnah, yang satu Syiah. Tapi kan sama-sama muslim, sama-sama di bawah panji bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi yang satu al sunnah, yang satu al bid'ah. Kalau masalah ini bagaimana kita mensikapinya? Jelas. Dalam masalah semacam ini nggak boleh kita mengatakan ya si ah, yang penting kita sama-sama muslim, jangan ribut. Ya jangan. Kalau masalahnya kayak begini, ini urusannya jelas. Ini berhubungan dengan akidah berhubungan dengan sunnah dan berhubungan dengan sikap kita mengatakan bahwa bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mencelanya maka dia adalah orang yang bejat dan sesat. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kita mengatakan bahwasanya yang namanya Al-Quran itu adalah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan minal jinnati wan Al-Quranul Karim yang ada di tangan kita itu Al-Quran. Tidak berkurang satu huruf, tidak bertambah satu huruf, bahkan tidak setengah huruf. Barang siapa yang menyatakan bahwa si Al-Quran itu kurang satu huruf, maka dia kafir. Barang siapa yang menyatakan bahwa si Al-Quran itu dimasuki satu dua huruf, maka dia itu adalah kafir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun." Bahwasanya kita bahwasanya Allah bahwasanya kami yang menurunkan Al-Quran dan bahwasanya kami lah yang akan menjaga Al-Quran. Tapi di sisi yang lain, orang-orang Syiah mengatakan bahwa oh, Al-Quran kalian itu kurang. Yang ada sekarang itu cuma sepertiga, yang dua pertiga hilang. Siapa yang menghilangkan? Abu Bakar, Umar, Utsman kata mereka. Sehingga mereka mengenal sebuah Quran yang namanya Mushaf Fatimah Mushaf Fatimah ini sekarang belum ada. Nanti akan muncul dan akan dibawa oleh Imam Mahdi menurut versi Syiah yang akan muncul dari kuwa kerja yang muncul di, di negeri tertentu. Bagaimana kita mencegah khilaf ini? Ini sama-sama muslim ini. Yang satu sunnah, yang satu Syiah masih dibawa bawah bendera Elon. Apakah kita mengatakan ya Syiah kalau kamu punya keyakinan kayak begitu ya silahkan kami punya keyakinan kayak begini. Silahkan ngawur. Ini berhubungan dengan akidah muslim. Ini berhubungan dengan akidah inti. Al-Quran kita itu suci atau enggak suci? Al-Quran kita itu suci atau enggak suci? Kalau memang Al-Quran kita itu adalah Al-Quran yang suci, tidak bertambah, tidak berkurang, maka itulah keyakinan kita. Barang siapa yang meyakini selain daripada itu, maka orang itu adalah sesat dan menyesatkan. Ini masih banyak perbedaan kita dengan syiah yang lain. Sikap kita kepada Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha dalam akidah kita adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita suci, wanita terhormat dan dia adalah istrinya Rasulullah di dunia dan di akhirat. Tapi bagaimana dengan pendapat Syiah? Dia mengatakan bahwasanya Aisyah adalah wanita berzina. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam dalam dalam surat Al-Baqarah, "Fadzbahu baqarah." Baqarah di situ adalah Aisyah. Itu pendapat mereka. Yang kita menerjemahkan fatbah obat oh, orang sembelihlah sapi itu dalam kisah Bani Israel. Kalau menurut mereka fatbah obat oh, orang sembelihlah sapi betina maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Innalillah. Apakah dengan orang-orang semacam itu? Apakah dengan perbedaan khilaf semacam itu kemudian kita mau mengatakan ya yang penting kita bersabarlah? jangan urusi perbedaan. Kita kan sama-sama muslim, sama-sama la ilaha illallah, sama-sama sholatnya sama, sama-sama nabinya sama. Begitu tidak ya Dalam khilaf antara ahli sunnah dengan al bid'ah ini urusannya jelas. Khilaf antara ahli sunnah dengan orang-orang yang di luar sunnah ini urusannya jelas. Inilah yang benar dan itulah yang salah. Inilah yang hak dan itulah yang batil. Inilah yang inilah yang sesuai dengan kaidah Allah dan Rasulnya dan itulah yang, yang keluar dari kaidah Allah dan Rasulnya. Kita tidak mungkin mengibarkan bendera persatuan dalam asas semacam ini. Tidak mungkin dikibarkan bendera yang penting sama-sama di bawah la ilaha illallah. Kalau urusan khilaf itu kayak begini, ini urusan berat. Jadi kalau orang selama ini mengatakan yang penting yang jangan jangan dibedakan masalah-masalah ini itu ini adalah masalah besar para jamaah kaum muslimin dan ini adalah masalah-masalah yang berat dari zaman dulu sampai sekarang. Itu pertama. Khilaf tawaf adalah pertama. Kalau khilaf yang terjadi antara ahli sunnah dengan ahli kita. Kita pindah masalah yang kedua. Kalau khilaf itu terjadi khilaf tawaf akan tapi terjadi antara ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Antara Imam Malik dengan Imam Ahmad. Antara ulama sunnah dengan ulama sunnah. Bagaimana kita mensikapinya? Apakah itu terjadi dulu? Terjadi dan banyak. Bagaimana kita bersikapnya? pada jamaah kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala? Kita mensikapinya yang pertama, hormat seluruh para ulama hormati seluruh para ulama, baik yang mengatakan A, baik yang mengatakan B. Jangan dicela seorang di antara mereka. Kenapa? Karena mereka sebagaimana patokan dasar utama kita sama-sama ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang sengaja menyelisih Al-Quran dan sengaja menyelisih As-Sunnah. Kenapa sampai tidak berselisih? Karena sebab-sebab yang telah saya sebutkan karena sebab-sebab yang telah disebutkan di awal pertemuan tadi. Itu yang pertama. Kalau dalam masalah ini misalkan. Kalau dalam masalah sedekah <clears throat> setelah rukuk. Kalau antum mengatakan bahwa sedekah itu sunnah, jangan celah yang mengatakan, jangan salah para ulama yang mengatakan bid'ah. Kalau antum mengatakan bahwasanya sedekah itu bid'ah, jangan salah para ulama mengatakan sunnah. Jadi kita yang mensikapi sikap para ulama atau kita mensikapi perbedaan khilaf di antara para ulama, kita menghormati mereka. Semua di antara mereka, baik Imam Syafi'i, Al Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ma, Imam Abu Hanifah, Syalban, Syaibil Ba'at, Syaibil dan para ulama-ulama yang lain meskipun terjadi khilaf di antara para di antara mereka dan khilaf itu sampai pada tingkat Allah, sampai pada tingkat benturan antara fatwa satu dengan fatwa yang lain, maka kita atau maka mereka harus kita hormati. Kenapa? Karena mereka adalah para ulama dan mereka adalah pewaris para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat penghormatan kita kepada para ulama itu tidak mengharuskan kita mengatakan yang penting ada khilaf maka tidak boleh untuk saling menyalahkan. Dalam artian yang penting masih ada khilaf di kalangan para ulama maka nggak boleh disalahkan ini pendapat yang fatal. Sering kita dengar sampai sekarang ini apa hukumnya sunat subuh? jangan dibahas siapa yang salah yang salah itu yang nggak sholat ya benar ya nggak yang salah itu yang nggak sholat tapi pada jamaah sekalian jadi kita dalam masalah kunut subuh ini kita menghormati Imam Imam Muhammad rahimahullah kita menghormati Imam Malik kita menghormati Imam Asy-Syafi'i kita menghormati Imam Malik dan kita menghormati Imam Nawawi kita menghormati para ulama-ulama kita semua di antara mereka baik yang mengatakan bid'ah maupun yang mengatakan sunnah akan tadi, tatkala kita itu menghormati mereka semua bukan berarti kalau dengan penghormatan itu kita harus bebek kemanapun terserah. Kalau mau ngambil yang ini ya silahkan, kalau mau mengambil yang itu ya silahkan. Nanti kalau mau bersikap semacam itu, jadilah agama ini mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Dalilnya yang penting ada hilaf silahkan ikuti yang manapun juga engkau kehendaki engkau akan selamat innalillah kejadian 10 tahun yang lalu ada seorang kiai haji nikah semalam tanpa saksi tanpa wali besoknya ditinggal gak balik-balik besoknya tinggal gak balik-balik apa bedanya antara ini dengan zina sama sekali dia beralasan karena terjadi hilang benar terjadi hilang nikah tanpa wali Apakah ada khilaf di kalangan para ulama? Ada. Untuk Imam Muhammad rahimahullah taala mengatakan nikah tanpa wali boleh. Meskipun jumhur mengatakan tidak boleh. Dalam masalah nikah tanpa saksi, jumhur para ulama mengatakan apa? Enggak boleh. Yang boleh kan siapa? Aliran Ahmad rahimahullah taala. Digabungkan akhirnya nikah tanpa wali menurut mata Abu Hanifah nikah tanpa taksi menurut manhaj Ahmad jadilah zina. Lu tanpa wali tanpa taksi. Masuk hotel berdua dibayar, jadi maharnya nggak ada walinya, nggak ada taksinya ngomong sebelum zina. Saya nikahi kamu gitu. Yang perempuan, iya saya terima. Selesai kan itu. ya jangan zina kan itu. Gitu. Dengan alasan, dengan alasan, lu ini kan hilaf yang ini boleh menurut mazhab Abu Hanifah, yang itu boleh menurut mazhab Imam Ahmad. Jadilah ya akhwan, jadilah agama ini hawa nafsu. Jadi agama ini hawa nafsu. Jadi kalau dengan alasan masih terjadi khilaf di kalangan para ulama nggak boleh disalahkan, nggak boleh disalahkan, maka nantinya agama ini hawa nafsu. Ada seorang, ada seorang, ada seorang imam Sulaiman at mengadakan mengatakan Barang siapa yang mengikuti Kerufah atau mengikuti keringanan-keringanan yang diucapkan oleh seluruh para ulama bahwa jendik Maka dia jadilah orang yang keluar dari agama Karena apa? Kita coba mudah, cara yang paling mudah Dari mulai masalah apa? Dari masalah nikah misalkan Orang mau nikah, melihat wanita cantik di jalan ngelamar ke orang tuanya nggak boleh wah dibawa lari aja dibawa lari alasannya apa lo kan boleh menurut Abu Hanifah gitu selesai urusan nikah nggak ada saksi nggak ada apa lo kan boleh menurut Imam Ahmad gitu. nggak punya duit gitu nggak mahar mahar maharnya nanti aja boleh menurut bagian para ulama hidup berdua apa jadinya kumpul kebo kan gitu tapi dengan alasan hilaf kayak tadi bisa saja orang melakukan. Orang mau berbuat orang mau berbuat riba. Ngomong-ngomong-ngomong-ngomong cari-cari kitab kitab kitab kitab haram haram haram. Wah nemu gila pendapat halal menurut siapa? Ibnu Abbas. Menang nih saya gitu. Menang ada yang mengatakan boleh gitu. Mau nikah mut'ah cari pak kitab kitab kitab cari semua kita bongkar wah haram semua sih bongkar kitab kitab yang lain ketemu wah Jabir bin Abdullah mengatakan boleh. Itu nantinya. Jadinya semua pendapat itu jadinya mengikuti hawa nafsu. Saya kepingin ini boleh. Bongkar seluruh kitab. Nanti suatu ketika akan ketemu ada ulama yang mengatakan boleh. Anda yakin? Apa saja silahkan sebut. Ini nanti akan kita temukan bahwasanya ada satu dua ulama yang mengatakan boleh. Zina untuk menutupi air yang kejurannya udah lari tutupi aibnya gimana caranya ini wah beli orang beli orang supaya menikahi saat lama masih hamil biar nanti kalau sudah melahirkan anaknya itu punya bapak itu cari kita bongkar bongkar kok haram semua sih bongkar bongkar bongkar bongkar bongkar ketemu boleh gitu menurut siapa alimam asyik rahmanallah taala jadinya ya puas jadi kalau orang dalam mengikuti agamanya itu pokoknya kalau ada khilaf di kalangan para ulama itu menunjukkan ini nggak boleh ditentang jadilah agamanya agama awal. Jadilah dia itu mengikuti hawa nafsu dalam mengikuti agama dalam dalam beragamanya. Terus sekarang bagaimana kita mensikapi? Dalam kita mensikapi yang jelas adalah ikuti dalam quran Para ulama boleh saja salah, tapi bukankah sekarang ada orang-orang yang membenarkan di zaman setelahnya? Ada orang-orang yang telah mengatakan bahwasanya alim fulan dalam masjid ini salah karena bertentangan dengan dalil ini dan itu. Alim fulan dalam masjid ini salah karena bertentangan dengan dalil ini dan itu. Dan itu sudah diterangkan oleh para ulama-ulama belakangan, maka itu hanya wajib kita ikuti. Kalau kita mengetahui bahwasanya namanya riba itu haram dengan dalil-dalil yang ada, maka tidak ada gunanya kalau antum mengatakan, "Lu kan ibu apa membolehkan." Riba kalau kalau kita tidak mengetahui bahwasanya mut'ah, nikah mut'ah itu haram atau itu haram dengan nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak ada gunanya tatkala antum mengatakan atau tatkala kita mengatakan, lo kan fulan membolehkan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, dari e, bahwa siapa yang menikah tanpa wali maka nikahnya batil, maka nggak ada gunanya untuk mengatakan bahwa Abu Hanifah kan membolehkan. Kenapa? Apa mungkinnya mendapatnya Abu Hanifah rahimahullah taala kalau benturan dengan sebuah dalil. Padahal Imam Abu Hanifah rahimahullah taala sendiri mengatakan tidak al hadis bahwa madhabi. Apabila telah datang sebuah hadis maka yang sahih maka itu adalah madhab. Dari sini para jamaah fitin, para para kaum muslimin dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil sikap yang terakhir karena waktu sudah lewat Bahwasanya dalam menghadapi khilaf kayak begini, dalam menghadapi fitnah di antara para ulama kayak begini, kalau sampai pada tingkat salat maka lihatlah. Apakah dua hal, apakah dua pendapat ini dalilnya itu atau sama-sama punya dalil atau tidak? Karena kadang-kadang sebagian para ulama tidak punya dalil. Kalau kalau satu punya dalil yang satu tidak punya dalil urusan jelas. Kalau yang satu punya dalil, yang satu tidak punya dalil, maka urusannya jelas. Kalau yang satu dalilnya sahih, yang satu dalilnya lemah maka saya jelas. Tapi ada sebuah khilaf yang berat yaitu kalau dalilnya sama-sama sahih tapi terjadi perbedaan pendapat karena beda pemahaman. Dalam kondisi semacam itulah yang mungkin kita untuk mengatakan bahwasanya saya memilih pendapat yang ini, kalau kamu menguatkan pendapat yang itu, ya tak boleh. ya silahkan. Allah wa yakum. Muncul pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana dengan orang-orang yang tidak dapat memelah dalil dan itu kebanyakan kaum muslimin sekarang ini. Kalau kita perintahkan kepada semua orang untuk menelaah dalil satu persatu, wah berat. Bagaimana sikap seorang muslim apabila menemukan khilaf di antara para ulama sedangkan dia itu termasuk orang-orang yang tidak bisa menelaah dalil? Dalam kondisi semacam itu yang paling bisa dilakukan oleh dia adalah bertanya kepada ustaz yang dia sikah atau yang dia percayai akan keilmuannya dan akan ke alimannya akan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, bertanyalah kepada ahli zikr jika kalian tidak mengetahuinya. Walikanatani Allah wa yakum dan jamaah kaum muslimin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan aku agak kurang konsentrasi karena kurang mengatakan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dengan walau itu tadi bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmahnya sallallahu wa wa baraka Jazakallah Nanti yang memberikan tausiahnya. Kemudian kita akan mengikuti dari jawab. Eh, mungkin ada uh, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa semuanya, dan sebagainya. Kemudian uh, untuk beberapa pertanyaan yang sekiranya tadi sudah tidak tersolusi dengan pertanyaan, saya menjadi pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama ini ada banyak nah, ya, ya, ya. Maaf kepada Ustaz eh, kami penjelas. Uh, kami ingin mengatakan apakah kejadian disampaikannya dari sukanya tidak ada menyebutkan azab mohon maaf apa apakah kajian ini yang disampaikan ini ada rujukannya dalamnya mohon Masalah ini adalah masalah yang masyhur di kalangan para ulama. Kalau saya menyebutkan referensi dan rujukan, maaf kalau saya menyebutkan rujukan itu rata-rata bahasa Arab, karena saya jarang mengenal Arab Indonesia. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Bikir Mu'asharat Mustaqim di jilid yang pertama menyebutkan masalah ini dengan bagus sekali. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga dalam Rabbul Malam Ma'na La'immatul Alam beliau pun menyebutkan masalah ini dengan bagus. Kitab yang ketiga adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salah dalam kitab beliau Al-Khilaf Bainal Ulama asbabuha wa mawqifuna min. Kemudian ada sebuah kitab yang cukup yang muasir atau kitab yang sekarang dengan judul Fikul Ikhtilaf tapi bukan karangannya orang yang terkenal itu tapi ada sebuah kitab yang lain yang bagus dalam masalah ini bisa sebagai rujukan dan e, dalam fikih-fikih atau dalam mukadimah mukadimah kitab fikih rata-rata disebutkan masalah ini kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya kitabnya Syekh Muhammad bin Salah Utsaimin khilaf bainal ulama itu sudah ada terjemahannya. dan jika disilaf antara ulama atau bagaimana saya lupa. Kemudian kitabnya Muhammad Islam itu juga kayaknya sudah ada terjemahannya. Adapun kitab-kitab penulisan yang lain wa alam ini dipakai uh, eh, kitab-kitab apa yang dijadikan rujukan. Wallahu'alam Sebagian orang mempunyai sikap yang sangat ringan dalam menanggapi perbedaan. Dalilnya perbedaan itu adalah rahmat apakah ini dalil yang benar bila apa maksudnya. Bila tidak benar apakah Islam memandang perbedaan sebagai hal yang baik ataukah hal yang jelek. Hadis ini yaitu ahilafu ah, ummati rah, ikhtilafu ummati rahmah perbedaan umatku adalah rahmah adalah sebuah hadis yang palsu. Sebuah hadis yang palsu, sebuah hadis yang tidak ada asal usulnya, dan hadis ini batil dari sisi sanad maupun dari sisi matan, dari sisi isi. Dari sisi sanad karena hadis ini adalah hadis yang palsu. Dari sisi matan, kalau dikatakan bahwasanya al-khilafu ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah sebuah rahmah, maka berarti persatuan itu adalah sebuah bencana dan itu tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah dengan bagus sekali telah mengatakan atau telah membantah di sini dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, asy Al-Albani dalam silsilah Al-Dhaifah beliau dengan anak pada jilid yang pertama jika membahas masalah ini dengan bagus sekali yang mengatakan bahwasanya khilaf itu pada dasarnya adalah syar, jelek. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-khilafu syar. Bahwasanya khilaf itu adalah sesuatu yang jelek. Oleh karena itu, kalau sesuatu, kalau perbedaan pendapat itu masih bisa untuk dikompromikan dalam artian khilaf itu adalah khilaf yang tanamu atau khilaf itu adalah khilaf yang tawad akan tadi sama-sama punya dalil yang kuat maka dalam kondisi semacam itu reda dan redamkan perbedaan tapi kalau sudah dalam masalah-masalah yang berat dalam masalah-masalah itu adalah perbedaan antara al sunnah dengan al bid'ah kalau dalam masalah-masalah yang itu adalah yang satu punya dalil yang satu nggak punya dalil dalam masalah-masalah yang itu yang satu dalilnya sahih, yang satu dalilnya lemah atau mungkin dalilnya palsu, ya tidak bisa dikibarkan bendera fu ummati rahmah bahwasanya perbedaan umat ini adalah rahmah dan hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk milah milih dalil atau untuk milah milih pendapat yang penting ada khilaf yang ini rahmat yang itu rahmat maka sama-sama rahmat saja kok dipermasalahkan kan itu akhirnya jadilah dia memilih yang apa yang dia kehendaki yang akhirnya ilmu fikih itu hilang yang nantinya kalau kamu mau sholat dengan cara begini ya silahkan nggak boleh disalahkan kalau mau begitu ya silahkan nggak boleh disalahkan akhirnya kemana jadi pelajaran agama dan akhirnya mau kita kemana kan ilmu fikih dan akhirnya mau kita kemana kan ilmu jadi ilmu ilmunya para ulama yang mereka secara tegas membahas mengenai masalah bid'ah, membahas mengenai masalah sunnah, membahas mengenai masalah tauhid, membahas mengenai masalah syirik dan lain-lain. Wallahu a'lam. Terkait dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bagaimana sikap kita terhadap kenyataan bahwa banyak orang yang memegang pendapat atau fatwa dari orang yang dijuluki ulama, tetapi dia tidak pernah menempuh jalur untuk sampai kepada itu. tapi dia tidak menempuh jalur untuk sampai kepada dudukan ulama yang sesungguhnya. Penelitian Allah wa kewajiban seorang muslim itu belajar dan bukan kewajiban seorang muslim untuk jadi seorang ulama semua. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dua. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada orang yang disebut oleh Allah sebagai ahli zikr. Ada orang yang disebut oleh Allah, ada orang yang diperintahkan oleh Allah sebagai fas'alu. Ada orang yang diperintahkan untuk bertanya, berarti ada orang awam, ada orang yang diperintahkan untuk menjawab berarti dia para ulama. Orang itu dari sisi keilmuan ada tiga, tiga macam. Ada orang yang mujtahid, seorang alim, kewajiban dia untuk mengambil dalil atau mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan langsung dari As-Sunnah. Itu mujtahid, kelasnya para ulama. Kelasnya para ulama-ulama Ada orang itu yang nomor tiga, orang awal. Orang yang alhamdulillah tahu bagaimana cara sholat yang benar, sudah tahu. Tapi apa dalilnya cara terperinci nggak tahu. Yang penting sabdanya ngomongnya begitu kan itu. Ya tahu bahwasanya yang namanya yang ini yang namanya zakat juga harus begini begitu. Tapi terperinciannya nggak tahu. Orang-orang semacam itu kewajibannya adalah bertanya. Kewajiban kalau dia menemukan satu dua masalah itu kewajiban dia itu bertanya. Ada orang yang ketiga, orang ini tidak masuk kelompok pertama aku tidak masuk kelompok kedua atau dia masuk kelompok ketiga di pertengahan ulama pun bukan awam pun bukan orang ini orang pertengahan ya, orang pertengahan sulit sekali orang pertengahan itu para penuntut ilmu para jadi penuntut ilmu yang mereka sudah lama belajar, tahu satu dua dalil, dikatakan sebagai orang awam, enggak sih, dikatakan ulama, apalagi kan itu. Orang semacam itu kewajiban dia adalah berbuat semampunya. Fattakullah mustata'atum. Kalau dia dalam satu dua masalah mampu membandingkan satu dua dalil ya silahkan. Kalau tidak maka kembali pada hukum Kalau ahlul zikri ingkun kuntum meratakanmu. Jadi orang kalau sudah belajar misalkan dia belajar lama, dia belajarnya sifat salat Nabi. Mungkin dalam masalah salat tahu, tapi kalau sudah ngomong masalah zakat, him kan itu. Dalam masalah zakat, dia kembali pada masalah fas'alu ahla zikr. Tapi kalau dalam masalah salat mungkin dia bisa membandingkan satu dua pendapat para ulama. Dan ini para kita konfitna Allah wa yakum tidak terjadi pada zaman sekarang saja. Jadi kelompok tiga ini terjadi sampai pada zaman para sahabat. Jangan bayangkan bahwa para sahabat itu semuanya ulama. Sahabat Rasulullah itu banyak. Di antara mereka ada orang awam, orang Arabi, Arab Gunung, yang datang ke Madinah pertama kali ketemu dengan Rasulullah terus kebelet kencing mojok di, di pojok masjid kencing di pojok masjid terus pulang nggak ketemu dengan Rasulullah tadi itu sahabat atau bukan sahabat atau bukan Hah? sahabat karena dia pernah bertemu dengan Rasulullah apa orang itu orang alim bukan sahabat tapi orang awam jadi tidak semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alim dan tidak semua tabiin itu alim, tidak semua tabiin tabiin itu alim. Jadi di antara mereka ada yang alim, di antara mereka ada yang bukan, di antara mereka ada yang pertengahan, orang-orang yang pertengahan. Jadi orang itu tidak diwajibkan semuanya untuk jadi para ulama. Jadi yang anda katakan, kewajiban seorang itu untuk belajar. Kalau nanti suatu ketika dia tidak tahu, maka tanyakan kepada orang yang mengetahui. Tapi dituntut untuk menjadi ulama semuanya bukan. Dituntut untuk semua orang jadi ulama bukan karena kalau semua orang jadi ulama nanti siapa yang akan bertani? Siapa yang akan ngurusi pasar? Siapa yang akan ngurusi demikian dan ngurusi demikian? Nah, kalau semua orang ngajar di masjid, lu siapa yang akan nanti ngurusi lalu lintas di jalan kan itu? Siapa yang nanti akan tanggapi penjahat? Tidak semua orang harus jadi alim. Ya, ada yang jadi begini, ada yang jadi begitu. Tapi kewajiban orang semua wajib untuk mengetahui yang wajib dia kerjakan. Yang wajib dia kerjakan karena ilmu agama itu terbagi kan tiga kewajibannya. Ada yang fardhu ain, ada yang wajib semua orang tahu. Ada yang fardhu kifayah, satu dua orang tahu cukup, yang lain nggak tahu nggak apa-apa. Ada yang sifatnya itu sunnah saja. Sunnah. Kalau tahu ya ah, lebih baik, kalau nggak tahu ya nggak apa. Yang fardu ain itu adalah masalah-masalah keagamaan yang seorang itu harus mengerjakannya. Cara sholat. Yang penting cara sholat bagaimana bisa sah. Oleh karena itu, kalau orang nggak mampu untuk mengucapkan Allah Akbar, wajib untuk belajar Allah Akbar semuanya semua kaum muslimin harus bisa mengatakan Allah Akbar. Kenapa? Wong sholatnya nggak sah kalau nggak pakai Allah Akbar. Kan itu. Kalau orang itu misalkan nggak bisa cara wudhu, wajib untuk belajar cara wudhu. Kenapa? Karena nggak sah sholat kalau nggak pakai wudhu. Padahal sholat itu wajib bagi kaum muslimin semuanya. Orang itu kalau mau haji, berangkat haji, wajib tahu bagaimana cara haji. Nanti jadi nanti kemudian tawaf, tawafnya nanti itu tiga kali selesai capek ya, misalkan gitu kan nggak tahu ilmunya ya berantakan nanti hajinya. Dia itu tatkala mau berangkat haji wajib ini belajar ilmu haji. Itu wajib yang aib. Ada ilmu-ilmu tertentu itu yang wajib kifayah yang satu dua orang tahu alhamdulillah ya itu cukup. Satu dua orang itu tahu itu cukup dan tidak semua orang wajib mengetahuinya. Semacam cara bagi warisan Apakah semua orang wajib tahu cara bagi warisan? Enggak, cukup di kampung halaman, di satu kampung itu satu, dua orang, tiga orang. Pokoknya kalau ada orang yang mati, ada yang bagi, yakfi atau cukup itu. Ada ilmu-ilmu tertentu itu yang sifatnya sunnah. Sifatnya itu kalau dipelajari lebih baik, kalau dipelajari pelajarinya tidak apa-apa. Jadi orang itu semua orang wajib mempelajari ilmu yang pertama yaitu wajib ain tadi. ada pun ilmu yang kedua dan yang ketiga itu kalau punya ke lapangan dan punya keluasan waktu dan punya keluasan rezeki maka dikerjakan. Tapi sekali lagi kita kembali pada kaidah dasar wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan bagi dirinya, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Semakin banyak paham dalam masalah agama, maka orang itu akan semakin baik. Kalau dulu Imam Malik menjual kayu-kayu rumah hanya untuk beli kitab. Kalau sekarang ya jual apalah gitu untuk beli buku-buku terjemahan gitu. Jadi kalau jual apalah gitu untuk beli-beli ilmu atau untuk menghadiri. Kalau nggak nggak nggak kerja sehari dua hari dalam satu minggu untuk taklim, ya nggak apa apalah Kalau kalau dulu para ulama, kalau dulu Jabir bin Abdullah, dia hidup di tengah kota Madinah, mau tahu satu hadis itu berangkat dari Madinah ke kota Mesir. Dua bulan perjalanan naik onta. Menempuh perjalanan gurun pasir, dua bulan perjalanan untuk mendengar satu hadis. Loh, kita kadang-kadang mendengar satu hadis dengan keterangannya lengkap, meninggalkan kerja satu hari atau setengah hari masa nggak mau kan itu meninggalkan atau ya berangkat satu kilo dua kilo tiga kilo empat kilo dari rumah masa nggak mau kan itu kalau dulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu maka wa mayyidillahu bi khairan yufaqihu fiddin Allah Bagaimana dengan perbedaan pendapat buku pemerokok makruh atau haram manakah yang paling benar bagaimana dengan dalih bahwasanya banyak menyerap tenaga kerja apa ini? Menyerah tenaga kerja. Tenaga kerja. Bagaimana satu uang yang diterima dari hasil penjualan rokok? Apakah uang haram? Jika uang ini digunakan untuk hidup sehari-hari atau membangun. Para yang azani Allah wa yakum yang anda bicarakan dari awal sampai akhir itu perbedaan di kalangan para ulama. Bukan perbedaan antara ulama dengan selain ulama. Kalau perbedaan antara ulama dengan selain ulama itu nggak usah dibahas. Urusannya jelas kan itu. Urusannya jelas. Kalau seorang dokter berbeda dengan seorang yang nggak punya ilmu kedokteran, dokter spesialis mendiagnosa, oh ini penyakit tipes. Ibunya bukan tipes jok, ini cuma capek gitu. Yang ada hubungannya nggak digubris itu omongan ibunya itu. Karena apa? Perbedaan antara dokter spesialis dengan orang yang nggak punya ilmu kedokteran sama sekali. Lah kalau perbedaan itu antara dua ahli spesialis, yang satu ahli jantung, yang satu ahli gizi terus berbeda, itu mungkin masih dibahas kan itu. Jadi perbedaan yang kita bahas dari awal tadi itu perbedaan antara para ulama, bukan perbedaan antara alim dengan bukan alim. Qul inna Allah wa Meskipun begitu, ini meskipun begitu, anggaplah, anggaplah bahwasanya ada perbedaan. Anggaplah bahwasanya ada perbedaan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan makruh, anggap ya ini anggap. Anggaplah ada perbedaan. Anggap ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Makruh itu apa sih? Kan dibenci. Siapa yang benci? Allah dan Rasulnya Lalu yang mesti Allah dan Rasulnya kok digandrungi? Salah kaprah selama ini kamu mesti memahami. Makanya kalau makro ini ya nggak apa-apa lah makro kan itu makro aja kok bikin ribut kan itu. Masalahnya ini bukan masalah makro para jamaah sekalian. Makro itu artinya dibenci. Siapa yang benci? Bukan Pak Lurah. Yang benci ini Allah dan Rasulnya. Lalu sesuatu ini dibenci oleh Allah dan Rasulnya kok digandrungi. Alangkah bagusnya ucapan seorang syair. Ta'fil ilaha wa taj'umu hubbahu innal habiba liman yuhibbu muti'u. Engkau itu bermaksud kepada Allah kok yang kau bahwasanya kok engkau menyangka bahwasanya engkau mencintainya. Lawang orang yang kekasih, orang yang cinta itu tunduk taat pada yang cintai kan itu. Oh, kalau orang punya istri masih pengantin baru, cantik jelita, sangat cintainya. Tengah malam jam 12, Mas, mau makan sate Tolong dong keluar, minta sate. Keluar. Tunggu bolos mana? Keluar orang itu. Apalagi kalau itu nyakit Karena cinta tak senang pada anaknya. Jangan sampai istrinya tatkala hamil itu apa? Nggak mau atau nanti nanti gitu karena anaknya atau karena istrinya itu adalah orang yang cintainya. Ini istri dicintai. Bagaimana dengan Allah dan Rasulnya? Kalau antum suka misalkan suka bau minyak wangi yang jenis A, masuk ke dalam rumah sama istrinya muntah-muntah istrinya mas nggak bertahan dengan dengan dengan minyak wangi itu itu apa yang dilakukan Hah? ganti mandi gitu ganti baju ganti minyak wangi istrinya oleh istri kan gitu itu sama istri yang dibenci oleh istri begitu lah yang dibenci oleh Allah kok digandrungi kan gitu. itu itu harus kita pahami ya kuat jangan ngomong ini makruh Sering sekali anak mendengar di kalangan para para kaum muslimin. Ah, sunnah. Lu siapa yang menyunahkan? Allah dan sunnah apa? Sesuatu yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini disenangi oleh Allah dan Rasulnya kok nggak pernah dikerjakan. Kalau berhubungan dengan makro wah cuma makro nggak haram. Kebalik cara kita berpikir. Seharusnya kala kita mendengar Allah dan Rasulnya benci, ya tinggalkan semangat kalau Allah dan Rasulnya menyenangi, jalankanlah semampunya. Lihatlah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam Muslim mengatakan, "Wallah, saya itu kalau mengetahui Rasulullah senang makanan, padahal saya itu nggak senang, saya akan berusaha untuk senang makanan itu. Dan kalau Rasulullah tidak senang suatu makanan, padahal saya sebenarnya itu adalah hobi, saya akan berusaha tidak senang makanan itu. Kenapa? demi cintanya kepada Rasulullah. Padahal apa urusannya dengan makanan? Rasulullah sering makan ya korma kita nggak sering makan korma ya terserah aja kan itu kan urusan urusan selera kan itu tapi orang kalau sudah kadung seneng itu warna baju diikuti model rambut ikut model jalan ikut model ini ikut itu sama artis lah kalau sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok beda Rasulullah nggak seneng itu, wah aku seneng kan itu. Rasulullah seneng ini nggak seneng itu adalah sebuah cara berpikir yang terbalik dalam kaum ini Lepas dari jawaban masalah ini. Bagaimana kalau kita mengambil hukum dari dua ulama yang berbeda? Misalnya dalam salat tasbih. Nah, pada pendapat Syalbani, eh, dua hukum dari dua ulama dua hukum dari dua ulama yang berbeda salat tasbih pada pendapat Syekh Albani pada rukuk salat ambil pendapat Ibas boleh dan tidak boleh bisa boleh bisa tidak boleh tergantung dalil kita itu bukan berpedoman kepada ulama kita itu berpedoman jalur awal dalil jalur awal dalil kalau dalam masalah salat tasbih setelah bagi yang tahu dalil itu, bagi yang bisa menelaah dalil setelah diperiksa dalil, setelah ditimbang, ditimbang, ditimbang satu kilo, dua kilo, satu ton, dua ton, ternyata ketemu, wah hadisnya ternyata sahih. Lakukan. Terserah nanti ketemu sama ulama siapa. Saat ini ketemu dia, saya bimbang. Gitu. Pada masalah setelah ruku ditimbang, ditimbang, ditimbang, ditimbang, ditimbang. Atau yang pertama dari ketemu dengan sahabat yang mengatakan saya salah tasbih sunnah. Masalah yang kedua, apakah sudah atau enggak? Bolak balik kita, bongkar-bongkar kita ketemu setelah timbang-timbang ketemu. Wah, ternyata sunnah. akhirnya sedekah. Jadilah dia salat tasbih plus sedekah. Salat tasbihnya mengikuti Syalbani, sedekahnya mengikuti Syekh Apakah boleh? Boleh, jadi itu wajib. Bagi orang yang tahu dalil. Yang tidak tahu dalilnya, kawan. Yang salah adalah orang itu mengikuti ulama A dari mengikuti ulama nomor satu dari A sampai Z. Salah benar yang penting ikut kan itu. Salah benar yang penting ikut. Itu adalah sesuatu yang harus tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun ulama yang masuk tidak ada seorang pun alim yang maksudnya dijadikan kita parukan adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun Al-Quran dan Sunnah beredar. Apakah makmum harus membaca Al-Fatihah dalam salat jihar setelah imam selesai membaca Al-Fatihah? Apakah ada dalil tidak membaca Al-Quran ketika imam membaca Al-Quran? Bagaimana menentukan keduanya? Masalah ini berat dan masalah ini anda masukkan dalam khilaf talat yang punya dalil yang sama-sama kuat ada empat pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah ini, tapi pendapat yang terkuat ada dua. Yaitu yang pertama mazhab jumhur tetap membaca, yang kedua tidak membaca. Saya sampai sekarang belum bisa menentukan mana yang sahih di antara keduanya, tapi pendapat ini sama-sama kuat dan sulit memang menentukan mana yang benar mana yang tidak. Dalam keadaan semacam ini bagi siapa yang mengatakan bagi siapa yang berpendapat bahwasanya imam di belakang atau makmum di belakang imam membaca ya tafallal tapi jangan keras-keras jangan ganggu yang lain tapi kalau bagi yang mengatakan tidak ya silahkan insya Allah subhanahu wa ta'ala karena masalah ini masalah berat masalah ini masalah berat dan sampai sekarang dan insya Allah sampai besok hari kiamat tidak akan pernah tuntas masalah bacaan makmum di belakang imam mengenai al-fatihah ini karena ini masalah khilaf yang terjadi sejak zaman para sahabat sampai saat ini di E, atasi oleh para ulama besar tidak pernah selesai apalagi oleh jadi kaum muslimin pada saat itu kita tempat kerja anak ada masjid dan azan berkumandang maka yang paling baik masjid anak yang harusnya yang harus saya datangi masjid yang paling mendekati sunnah jadi kalau banyak masjid maka hadirilah masjid yang paling mendekati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sholat di situ bisa paling khusyuk dan sholat di situ bisa paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cara mengerjakannya bisa paling dekat dengan amalan Rasulullah maka itulah harusnya yang paling di eh, yang paling diikuti. Jika seorang taklim ke seorang ustadz dan ustadz tersebut dapat dipercaya dalam memahami dalil-dalil apakah sudah cukup taklim di ustadz tersebut saja dan tidak perlu taklim ke ustadz yang lain mohon penjelasan bisa iya bisa tidak sudah taklim ke satu ustadz percayanya 100% kembali kemudian apakah dia perlu taklim kepada ustadz yang lain anda katakan bahwasanya kalau tidak taklim ke ustadz yang lain itu karena memang ada unsur tertentu dalam artian dia kerja kantor waktu senggangnya itu cuma hari ahad sedangkan kajian di tempat dia itu hari ahad sama rebu sama kemis yang yang ahad itu ustadz A yang rebu itu ustadz B yang kemis itu ustadz C dia tidak pernah taklim kecuali ustadz A nggak apa-apa karena masalahnya hari rebu sama kemis dia kerja kan itu bukan karena ustadz A benar ustadz B dan C salah tapi kalau dia itu ngajinya ke ustadz A karena menganggap satu-satunya ustadz yang benar ini dia yang lain itu kurang benar maka muncul masalah maka muncul masalah Alangkah bagusnya Imam as Ayub Abu Ayub al tak tatkala mengatakan Ila arabta an ta'arif khata'a muallimik fasilis ila akhar kalau kamu ingin tahu kesalahan gurumu, duduk di guru yang lain. Kalau ini bukan bukan mutlak loh. Tapi kadang-kadang orang itu sangat kagum pada orang tertentu, ucapan dia itu diikuti dari A sampai Z karena nggak pernah mendengar yang lain. Seadanya dia tahu yang lain mungkin akan bisa membandingkan antara satu dengan yang lain. Karena itu menurut saya kalau ada ustadz yang mengajarkan sunnah, siapapun dia, ustadz yang mengajarkan sunnah mengajarkan kita menghindari fitnah mengajarkan kita menghindari bid'ah mengajarkan kita menghindari hal-hal yang haram siapapun dia yang patokannya adalah kitab dan sunnah dengan pemahaman para ulama salafun saleh maka ikutilah kajian dia semampu kita kalau memang mampunya ustadz dua ya ustaz dua kalau mampunya tiga ya tiga kalau memang mampunya satu ya berarti insya Allah subhanahu wa taala dia memang mampunya semampu itu Allah Kewajiban orang awam adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Bagaimana atau apa batasannya bertanya yang boleh dan bertanya yang sifatnya memberatkan diri seperti kisah Bani Israel. Bisa dipahami dengan cara bertanya. Orang bertanya itu ada dua. Ada atau ada tiga maka. Ada orang bertanya itu sifatnya ingin tahu dan itu baik. Ada orang bertanya itu sifatnya ngetes pada gurunya. Ada orang bertanya itu sifatnya ngeyel Ada orang bertanya itu emang nggak tahu masalah, kemudian tanya, Ustaz, anak mau tanya, gini gini gini dijawab, dia tenang dengan jawaban itu, alhamdulillah diamalkan. Ada orang itu sifatnya itu Ustaz tanya Ustaz A, Ustaz B, C, Ustaz D, sampai Ustaz H. Akhirnya selesai bertanya bingung, lu mau apa lu? Ustaz A ngatakan gini, Ustaz B ngatakan gitu, Ustaz C ngatakan gini. Bingung akhirnya. Karena apa? Dia dari awal ingin ngetes. Apa sih pendapat apa tanya, apa sih pendapat si B tanya, apa sih pendapat si semua yang gitu tanya akhirnya apa yang diamalkan? Apa yang diamalkan? Dan orang semacam ini banyak. Orang semacam ini banyak, kawan. Kalau antum sikah dalam satu makalah, antum sikah pada orang yang tanya pada dia tanya dan amalkan. Kalau nanti suatu ketika mendapatkan keterangan yang lebih bagus dari ustadz yang lain, tinggal mendapat yang lalu, masuk pada pendapat yang kedua. Adapun satu masalah ingin mengamalkan, tanya dulu kepada 10 ustadz 10 hari, baru diamalkan, bingung nanti pada hari ke-11. Mau mau berbuat apa dengan ulama antara satu dengan satu yang lainnya berselisih. Yang ketiga, kadang-kadang ada orang itu tanya sifatnya ngeyel. Kita tanya, jawab, lo kan sini Ustaz. Oh, nah. Dan itu kelihatan. Itu bisa dipahami. Kadang-kadang orang itu terus bertanya itu ingin tahqiq, ingin mengetahui masalah benar-benarnya. Tapi kadang-kadang orang itu ketahuan tanyanya itu ingin ya sekedar menjatuhkan ustaznya di depan atau sekedar hal-hal yang lain dan itu tolong dihindari. Kata para ulama, ihzaru at-tanammur fil ilm kata mereka. Hindarilah bersikap semacam orang yang jadi harimau palsu dalam masalah ilmu. Apa itu harimau palsu? Dia mempelajari masalah kunut subuh. Semua kitab bicara mengenai masalah kunut subuh dipelajari. Dia mumpuni dalam masa ini. Ah, besok mau ngetes Ustaz A. Ke masjid, tanya. Tak. apa pendapatan tentang kunut subuh? Pendapat anak yang roti begini. Loh, kan ulama ulama bulan berkata bukan dihafal semua dalil. Kenapa? Sudah satu bulan mempelajari. Hanya tahu ini aja. Satu bulan dia pelajari masalah kunut ini. Akhirnya ustadznya jatuh di depan kalah. Kenapa? Loh, ustadz kan tahu semua. Jadi tahu dari A sampai Z tahu. Tapi kadang-kadang perincian masalahnya ada satu dua hal yang nggak tahu. Dia nggak tahu apa-apa. Tahunya aja. Tapi mumpuni gitu. kenapa Sudah siap-siap dari awal sudah satu bulan pelajari di depan ustadznya, wah nanti orang itu wah bulan bisa menjatuhkan ustadz A gitu. ini namanya tanamur, seakan-akan harimau palsu. Besoknya dia ceramah, ditanya ustaz hukumnya zakat gimana? Enggak tahu. Karena apa? Yang dia kemarin jatuh dalam masalah kulut saja. Kalau tanya zakat nggak tahu. Puasa Allah alam. Itu Allah alam. Semuanya nggak tahu jadi masalah kan itu. Dan nanti orang-orang semacam itu akan kebongkar dalam waktu dekat. Jadi orang-orang semacam itu akan kebongkar dalam waktu dekat. Jadi kalau orang-orang semacam itu. Kenapa ya, kawan? Jadi ahli ilm jadi eh, adapun masalah ini yaitu apa batasan orang itu bertanya dan apakah batasan orang itu memberatkan diri? Batasan orang itu bertanya kalau dia tidak tahu bertanya. Kemudian setelah itu diam. Kalau bisa diamalkan, diamalkan. Kalau belum paham, ya terangkan. Jangan bertanya terus-menerus. Yang kira-kira nanti kalau semakin dijawab, semakin memberatkan. Contohnya apa? Contohnya orang apa? Orang mau wudhu apa hukumnya niat dalam wudhu? Wajib, itu wajib. Karena nama lama lebih niat, kalau nggak niat nggak sah. Kapan ustadz niatnya? Ya mau wudhu itu, kan itu jawabannya. Mau ya kapan? Pas basuh tangan atau pas musaf wajah. Gitu. ya pas basuh tangan, ngomong itu yang pertama. Pas basuhnya itu pas airnya sudah netes, atau belum gitu resepnya ya misalkan ya pas ya pas mulai wudhu itu gitu pas airnya udah netes netesnya itu berapa Ustaz? gitu akhirnya terus gitu akhirnya dia bingung mau wudhu mau wudhu wah netesnya berapa ya gitu akhirnya nanti bingung berat dan orang semacam itu adalah orang yang menghidupi penyakit waswas dan penyakit ini penyakit berat ada sebagai sarujuk ada seorang datang kepada Abu Hanifah rahimahullahu taala. Imam Abu Hanifah dia tanya ya Imam, saya itu barusan wudhu, tapi saya tidak tenang-tenang. Wanu barusan wudhu, wudhu saya itu ditimba kecil. Setelah wudhu, saya itu berpikir jangan-jangan nanti timba ini ada barang najisnya. Tak jadi ah, jadi itu Nimba lagi, timba lebih besar. Timba lagi ngambil timba, setelah ngambil timba lebih besar, setelah wudhu selesai, Jangan-jangan sumurnya kemasukan tikus. Nah, jadi nggak jadi wudhu di sini, pindah, pindah sumur yang lain, pindah ke sumur yang lain, wudhu lagi. Setelah wudhu, wah jangan-jangan ada ular di dalam mati gitu. Najis nanti airnya. Ah, ke sungai aja ke sungai, sungai, ke sungai, pindah ke sungai, wudhu di pinggir sungai. Setelah wudhu selesai wudhu pinggir lagi. Wah jangan-jangan nanti di sebelah sana ada orang viral ke sini. Nanti hari akan najis akhirnya bikin bikin perahu bikin perahu ke tengah ke tengah wudhu di tengah-tengah sungai nah, tengah-tengah sungai baru balik gitu datang kepada Imam Bukhari ya Imam apakah wudhu saya sah saya itu sudah wudhu di tengah-tengah sungai apa sah apa enggak gitu. masih bingung orang itu masih bertanya pada Abu Hanifah Imam Hanifah mengatakan wudhu kamu enggak sah dan kamu enggak wajib sholat Duh, kenapa iya kamu gila gitu kamu gila ya kok. kenapa nah orang ya wudhu satu timba ragu-ragu timbal lebih besar masih ragu-ragu timbal lagi takut sumurnya pindah sumur takut sumurnya di pinggir sungai takut sungainya ke tengah sungai gila orang ini oleh karena itu Allah mengatakan kamu nggak kamu itu wudhu kamu nggak sah dan kamu nggak wajib sholat ya kamu gila orang gila nggak wajib sholat ya jadi orang-orang semacam teori itu aja nih Allah. Kamu agak besar muda. Jadi saya ini muda. Ya, kalau memang ya nunggu ya, yang ya, semacam itu jangan terjadi. Allah Allah. Udah jam sepuluh. Terus? Tergantung mana rata. Tinggal nomor Bisa ada. Salam Jazakallah pada Ustaz